Dan kita sampai pada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى Kemudian dibahas bahwasanya Rasul Islam, Rasul Amr adalah Islam. Wa amuduhu salat sedangkan darwatu sanamihi al-jihad. Inti perkaranya adalah Islam, tonggak-tonggaknya adalah salat dan puncak tertingginya adalah jihad. Wa qawluhu fi riwayat Imam Ahmad dan ucapan beliau dalam riwayat Imam Ahmad, "Walladhi nafsi Muhammadin biyadih, ما شحب وجه ولا اغبرت قدم في عمل يبتغى به درجات الجنة بعد صلاة مفروضة كجهاد في سبيل الله عز وجل dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yani demi Allah demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Tidaklah wajah seseorang syuhiba walag barat terkena debu kakinya fi amalin dalam satu amalan karena mengharapkan darajat kemuliaan dan surga tidak ada setelah salat yang lebih baik daripada jihad fisabilillah setelah salat yang wajib adapun salat-salat yang sunnah dikalahkan keutamanya dengan jihad bahkan semua sunnah-sunnah kalah dengan jihad fisabilillah hadis ini yadullu ala dalika sarihah hadis ini menunjukkan atas apa yang disebutkan dalam hadis tadi secara sarih yakni dalam hadis al-bab hadis bab darwatu sanamihi al-islam wa sahihain bahkan dalam dua kitab sahih disebutkan dari Abi Dar Qultu, ya Rasulullah, ayyul amali afdal? Ya Rasulullah, amal apa yang paling afdal? jawab iman billah. Wa jihadun fi Amal yang tertinggi adalah iman dan kemudian jihad fi sabilillah. Wa fihima masih dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi SAW atau dari Nabi SAW Qal afdalul a'mal imanun billah thumma jihadun fi الله. Sebaik-baik amalan adalah iman kepada Allah dan kemudian jihad fi sabilillah. Di dalam hadis lain disebutkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa apa amalan yang terbaik disebutkan setelah iman adalah as-salatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Kemudian apa ya Rasulullah? Kemudian jihad fisabilillah. Maka selalu setelah salat yang fardu adalah jihad fisabilillah. Al-ahadith fi hadzal ma'na katsiratun jiddan. Hadis-hadis tentang makna ini sangat banyak. Berarti jihad adalah paling tinggi. Hanya saja sebagian manusia banyak yang mengira satu bentuk peperangan adalah jihad, padahal bukan jihad seperti pemberontakan memerangi muslimin menghalalkan darah kaum muslimin itu sama sekali bukan jihad teror-teror juga bukan jihad jihad yang syar'i adalah li'i'la'i kalimatillah ketika seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang berperang hamiyatan karena kesukuan seorang yang berperang karena syaja'atan, karena keberanian, dan seorang yang berperang karena riaan, pengen disebut sebagai pemberani, sebagai pengen dipuji. Ayyuha fisabilillah. Yang mana yang fisabilillah? Dijawab man qatala li'la'i kalimatillah fahuwa fisabilillah. Oh, Siapa yang berperang karena ingin meninggikan kalimat Allah, maka itulah yang fisabilillah. Wa qawluhu, kemudian Nabi mengatakan setelah itu, "Ala ukhbiruka bimalaki kidalika kulli, Maukah aku beritahu engkau bagaimana menjaga semua itu? Malat maknanya memiliki, artinya mempertahankan itu sebagai milikmu tidak lepas. Bagaimana caranya? Qultu bala ya Rasulullah. Tentu aku mau ya Rasulullah. Fa'akhadha bilisanihi maka beliau mengambil lidahnya yakni menunjuk lidahnya kemudian berkata kufa alaika hada eh, ah, kufa alaika hada lidahnya jaga olehmu ini sambil menunjuk lidahnya kufa alaika hada eh. Ah. ila akhir hadis ikhwani wa a'azakumullah hada yadullu ala anna kaffal lisan وضبط اللسان وحبس اللسان هو أصل الخير كله Ini menunjukkan bahwa menjaga lidah, membatasi lidah, menahan lidah itu adalah asal perkara mendasar dari semua kebaikan tadi. Sodakoh kalau diiringi ada ucapan jelek hilang sodakohnya. Bahkan sebaliknya ucapan yang baik lebih afdal daripada sedekah yang diringi ucapan jelek. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Kata Allah dalam Al-Qur'an, qaulun ma'rufun wa maghfiratun. Ucapan yang baik dan memaafkan khairun itu lebih baik daripada sedekah yatba'uha adha, daripada sedekah yang diikuti dengan ucapan jelek. Artinya sedekah kata gugur dengan ucapan-ucapan jeleknya. Barakallahu fikum. Wa anna man malaka lisanahu. Dan juga kita mendapatkan faedah dari ucapan Nabi ini alaihi salatu wassalam bahwa siapa yang bisa menjaga lidahnya wa anna man malaka lisanahu yang bisa menjaga lidahnya faqad malaka amrahu wa ahkamahu wa wabbatahu. Berarti dia bisa memiliki semua urusannya, bisa memantapkannya dari kata muhkam. Ayat muhkamat, ayat yang kokoh. Wadabbatuhu juga maknanya meluruskannya atau memperbaikinya. Waqad sabaqal kalamu ala hadzal ma'na fi syarh hadits man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dan sudah dibahas makna ini ketika kita menerangkan hadis, mudah-mudahan masih ingat. Ketika kita menerangkan hadis man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah berbicara yang baik atau diam. Sudah dibahas tentang masalah malaku dzalika kulli. Tapi kenapa dikatakan malaku dzalika kulli yang bisa mempertahankan dan memiliki semua amalan tadi? Karena lidah bisa menggugurkan amalan sehingga kamu sudah memasuki pintu-pintu kebaikan tadi yang disebutkan oleh Nabi dari mulai sodakohnya, dikirnya, jihadnya, semuanya. Tetapi bisa gugur dengan mulut. Berarti mulut ini menjaga. Mulut menjaga. Kalau dia mengatakan ucapan-ucapan yang jelek akan gugur. Di antaranya, jangankan ucapan-ucapan yang kufur atau syirik. Ucapan yang keras suaranya di atas suara Nabi sudah menggugurkan sebutkan di dalam hadis ya, di dalam ayat Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Hujurat Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun Kata Allah, wahai kaum mukminin, wahai orang yang beriman, jangan keraskan suara kalian di atas suara Nabi. Jangan pula engkau menjaharkan suaramu seperti engkau berbicara dengan orang lain. Antah bata a'malukum. Kalian akan gugur amalan-amalannya dalam keadaan kalian tidak merasa. Antah bata a'malukum wa antum la tash'urun. Seorang sahabat yang mulia mendengarkan ayat itu, ayat itu menangis di rumahnya, nggak keluar, nggak kemana-mana, nangis terus. Sampai Rasulullah menyatakan, Aina pula. Cari, di mana dia? Setelah didapatkan, ya Rasulullah dia ada di rumahnya sedang menangis. Dia berkata, aku tadi yang paling keras suaranya, maka aku khawatir amal-amalanku akan gugur. Kata Nabi sampaikan padanya bahwa dia min ahlil jannah. Satu-satunya orang yang berjalan atau bukan satu-satunya, di antara orang yang berjalan di muka bumi tetapi sudah disebut fil jannah oleh Rasulullah sampaikan padanya berita bahwa dia dalam surga. Ikhwan ibn ada kulli hal. Bahwa sahabat tadi sangat takut kalau gugur amalannya karena mengeraskan suaranya. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan kalau lebih keras suaranya, volumenya di atas Nabi akan gugur, dikhawatirkan gugur amalannya. Bagaimana kalau mengangkat suaranya dalam makna men lebih menerima ucapannya sendiri daripada haji? Atau lebih menerima ucapan orang lain daripada hadis. Kata Ibnu Qayyim, fahada aula. Ini lebih-lebih lagi akan lebih menggugurkan amalan. Ada hadis sahih, tapi saya lihat, tapi anak pikir, tapi anak rasa. Ditolak hadis sahih dengan ucapan dirinya sendiri. Dengan perasaannya sendiri. Dengan pikirannya sendiri. Maka itu lebih menggugurkan lagi, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Suaranya, volumenya lebih keras, dikhawatirkan gugur amalanmu. Antah bata amalukum wa antum la Apalagi kalau diangkat ucapan dia lebih tinggi dari ucapan Nabi. Bukan suaranya, bukan volumenya. Ucapan dia lebih diutamakan daripada ucapan Nabi. Ya walaupun hadis itu sahih, tapi kan sekarang begini, begini, begini dibantah oleh dia sendiri. Atau walaupun hadis sahih, tetapi Abu Bakar, tetapi Umar, tetapi sahabat, tetapi fulan, fulan. Apalagi kalau bukan sahabat, bukan tabi'in. Tapi katanya Ustadz Fulan, katanya Kiai Fulan. Fahada barakallahu fikum lebih memungkinkan untuk menggugurkan amalan daripada yang tadi. Akhsha an tanazzala alaikum hijarah minas sama. Aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, aku khawatir akan turun batu-batu dari langit. Aku katakan qala Rasulullah, kemudian kamu bantah dengan qala Abu Bakar wa qala Umar diucapkan dua sahabat yang mulia. Artinya semulia-mulia sahabat manusia terbaik setelah nabinya adalah Abu Bakar wa Umar. Tetapi kalau ada hadis sahih tidak bisa mengalahkan hadis sahih. Maknanya apalagi yang bukan sahabat, apalagi yang bukan tabi'in, apalagi yang bukan ulama. Apalagi kata orang kemarin baru lahir. Barakallahu Antah Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun Wa fi syarhi hadis disebutkan dalam syarah hadis yang sudah diterangkan pula dalam hadis Qul amantu billah thumma istaqim. Katakan amantu billah thumma istaqim. Aku beriman pada Allah kemudian istiqamah. Mengapa? Masih ingat pembahasannya. Karena kalau tidak istiqamah, apa yang sudah diamalkan akan gugur. Sehingga istiqamah itu menjaga menjaga apa yang sudah diamalkannya untuk terus langgeng, untuk terus begitu namanya istiqamah. Wa kharraja al dalam musnadnya dari hadis Abil Yasr atau Abil Yusuf, anna rajulan qala ya Rasulullah dulluni atau dullani ala amalin yudkhiluni al-jannah. Ada seorang yang berkata, Ya Rasulullah, tunjuki aku satu amalan yang akan memasukkan aku dalam surga. Qala amsik hada jaga olehmu ini. Wa asyara ila lisani. Beliau mengisyaratkan kepada lidahnya. Fa'ada fa'adaha Orang itu mengulangi pertanyaannya lagi, ya Rasulullah, tunjuki aku sesuatu yang akan masukkan aku dalam surga. Kata Nabi taqilat ka ummu. Hal yakubbun nas ala manakhirihim fin nari illa hasaidu alsinatihim. Sungguh, engkau mengecewakan ibumu. Ibumu kehilangan kamu. Tidaklah orang-orang tersungkur dengan manakhirihim. Min khor, itu lubang hidung. Biasanya kalau disebut dalam keadaan biasa dikatakan anfun. Tetapi kalau disebut untuk menjelekkan disebutnya min khor. Lubangnya, moncongnya disebutnya. Tidaklah mereka tersungkur dengan moncong-moncong mereka dalam api neraka kecuali hasil dari lidah-lidah mereka. Berarti hampir sama dengan riwayat yang bersama kita ketika orang tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah kita akan dihitung juga apa yang kita ucapkan?" Maka Nabi menyatakan, "Takilat ka Sungguh ibumu kehilangan kamu. Ini kamu mengucapkan ibumu. Tidaklah orang tersungkur dalam neraka kecuali akibat hasil dari lidah. Artinya lidah ini sangat mengerikan. Memang tak bertulang, mudah digerakkan, tidak pakai tenaga, tidak pakai upaya, masya Allah. Tetapi hitungannya berat. Sebagaimana diriwayatkan Innal abda la yatakallam bi kalimah La yara laha balan Yahwi biha fi nari jahannam Sab'ina kharifa Kata Nabi, semuanya seorang hamba ada yang berkata satu kalimat yang dia anggap remeh, dia anggap nggak ada apa-apanya. Ternyata Yahwi biha finari jahannam. Ternyata dia tersungkur dalam neraka jahannam karena kalimat tadi. Karena kalimat tadi Yahwi biha finari jahannam. Sab'ina kharifan 70 musim, 70 tahun. Dia tersungkur di dalam neraka karena satu kalimat. Ketika salah seorang istri Nabi radhiyallahu taala anha mengomentari istrinya yang lain. Cukuplah baginya ya Rasulullah kalau dia itu hitam. Kalimat seperti itu saja. Kayaknya ringan. Kata Nabi ucapanmu itu kalau ditaruh di lautan, lautan tak akan membusuk semuanya. Satu kalimat. Maka inilah yang menyebabkan mereka para sahabat sangat takut dan juga istri Rasulullah SAW bertobat kepada Allah Taala dan tidak berani mengucapkan kalimat yang seperti itu lagi. Karena ternyata akan bisa mengotori, membusukkan seluruh lautan. Satu kalimat. Ikhwan muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau lautan akan rusak karena satu kalimat, bagaimana amalan-amalan yang kita amalkan yang belum sampai selautan banyaknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal muradu bi hasaidil al-sina. Yang dimaksud dengan kalimat hasaid al-sina ajaza'ul kalami al-muharram wa uqubatihi. Yani apa-apa yang merupakan balasan dari ucapan-ucapan yang haram dan akibat-akibat ucapan haram itu disebut hasaid. Yang saya terjemahkan tadi hasil. Karena biasanya kalau kita memanen sesuatu disebut hasad. Ya. Maka dikatakan dalam Al-Quran ketika masalah zakat buah-buahan dikeluarkan yauma hasadi. Yauma hasadi. Di hari ketika dipetik. Artinya hasil panen dari ucapan-ucapan dia. Tidaklah dia tersungkur dalam neraka kecuali karena hasil panen dari mulut-mulutnya atau dari ucapan-ucapan mereka. Fainal insan yazra. Karena seseorang itu seperti bercocok tanam. Yazra biqaulihi wa amalihi hasanat wa sayyi'at. Seakan-akan dia sedang berkebun, yazra, menanam. Dengan amalannya, dengan ucapannya, biqaulihi dengan ucapannya, wa amalihi dan perbuatannya. Menanam al-hasanat, menanam sayyi'at. Berbicara jelek, menanam kejelekan. Berbicara baik, menanam kebaikan Thumma yahsudu yomel kiamah Kemudian dia akan panen nanti yomel qiyamah. Mazara apa yang dia tanam. Siapa yang menabur angin akan menuai badai. Kata Soekarno. Artinya dia menanamnya jelek. Hasilnya jelek. Maka barakallahu fikum. Kalau dia menanam kebaikan dia akan memanen kebaikan. Faman al khairan min qawlin awamal Siapa yang menanam dari sebuah ucapan atau perbuatan hasadal karamah kalau dia menanam kebaikan-kebaikan dalam bentuk ucapan kebaikan-kebaikan dalam bentuk amalan berarti nanti panennya al-karamah kemuliaan panennya al-karamah wa man zara'a syarran dan siapa yang menanam kejelekan-kejelekan dari ucapan yang jelek atau perbuatan yang jelek hasada wadan an-nadamah dia akan panen besok penyesalan. Siapa yang menanam kejelekan, dia akan menuai penyesalan. Siapa yang menanam kejelekan, dia akan menuai penyesalan. Sedangkan siapa yang menanam kebaikan, maka dia akan menuai kemuliaan. وظاهر حديث معاذ يدل على أن أكثر ما يدخل به الناس النار النطق بألسنتهم juga tampak dari hadis Muad radhiyallahu taala anhu apa yang menunjukkan bahwa kebanyakan apa yang memasukkan seseorang ke dalam neraka adalah ucapan. Dari hadis Muad ini tampak dalil yang menunjukkan bahwa kebanyakan manusia terjerumus di dalam nar idu al-sinatihim an nutku bi al-sinatihim. Karena Nabi menyatakan wahai yakubun nas Bimin kharaihi. Tidaklah manusia tersungkur dengan kedua lubang hidungnya. Kecuali karena hasil panen dari ucapan-ucapan mereka. Berarti yang terbanyak adalah karena mulut. Mengucapkan ucapan kufur. Mengucapkan ucapan bid'ah. Mengucapkan akidah-akidah yang rusak. Atau mengucapkan kalimat-kalimat yang jelek yang menggugurkan amalan baiknya. Dia banyak amal solehnya, banyak qiyamul lail, banyak puasa sunnah, tetapi mulutnya menggibahi sana, menggibahi sini, mengadu domba sana, mengadu domba sini, menyakiti hati fulan, mau fulan, mau fulan, mau fulan. Maka ketika dia yaumul qiyamah melihat hisab, catatan dari amalan-amalannya, dia akan lihat gugur semua amalannya. Karena lidahnya. sodakohnya gugur karena ucapan jeleknya. Amal ibadahnya gugur karena ucapan-ucapannya. Ila akhirnya. Fa inna ma'siyatan nutqi yadkhul fiha syirku. Karena yang namanya kemaksiatan dalam bentuk ucapan itu lengkap dari yang paling buruknya ada yaitu kesyirikan. Yadkhul fiha syirku, termasuk di dalamnya kesyirikan. Wa huwa a'dhamud dzunub, padahal itu sebesar-besar dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang syirik itu dalam keadaan samar tidak terlihat. Atau samar dalam keadaan tidak jelas. Seperti semut yang hitam di dalam batu yang hitam di malam yang kelam. Kata Nabi SAW, kadabi bin namli seperti rayapan semut. Samarnya, bukan semutnya, rayapannya. Bagaimana meraih nggak kelihatan. Saking samarnya. Ketika ada seseorang yang menyatakan Masya Allah Wasyikta Sungguh ini semua atas kehendak Allah dan kehendakmu ya Rasulullah Marah Rasulullah SAW Karena kalimatnya sepertinya ringan Ini atas kehendak Allah dan kehendakmu Kata Nabi Aja'altani lillahi nidda Apakah engkau menjadikan Aku sebagai tandingan bagi Allah Katakan Masya Allah wahda Ini atas kehendak Allah saja Artinya Nabi tidak ikut menakdirkan. Ini semua bimasyiatillah. Wahdahu. Sendirinya. Apalagi kalau bukan Nabi. Ini semua karena kehendakmu ya Ustaz. Rusak akidahnya. Ini adalah semuanya karena kiai. Rusak akidahnya. Wa yadkhul fiha al-qawl 'ala Allah ghairi ilmin. Dan juga termasuk di lidah dan termasuk besar adalah qaulun 'ala Allah bila ilmin, berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Disebutkan ancamannya dalam ancamannya dalam Al-Qur'an, wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Ternyata kata Muqayyim rahimahullah bahwa yang disebutkan dalam ayat tadi dari bawah ke atas. Allah Subhanahu wa taala melarang al-baghi, melarang khianat, melarang sampai kemudian syirik wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun dan kalian berbicara atas nama Allah dalam keadaan tidak tahu maka itu yang paling tinggi lebih tinggi dari syirik kata Muqayyim rahimahullah karena disebutkan setelah syirik Ikhwan ibn a'azakumullah atau disebutkan qarinu syirik pendampingnya kesyirikan adalah qaulun bila ilmin Masa sih ada yang lebih dari syirik? Iya, karena itu adalah penyebab kesyirikan dan itu selalu bersama kesyirikan. Silahkan lihat. Siapa yang berbuat syirik tanya, kenapa engkau meminta kepada batu ini? Kenapa engkau meminta pada kuburan? Kenapa engkau meminta pada pohon? Niscaya dia akan berkata tentang Allah tanpa ilmu. Tidak bisa terpisah antara syirik dengan qaulun 'alallahi bila ilmu. Bukankah kalau kita uh, ke presiden kita harus melalui orang dekatnya? Maka kita minta pada Allah juga harus melalui orang dekatnya. Apakah begitu tentang Allah? Itu darimu berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Allah suka kalau kita meratap di kuburan walinya. Itu juga berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Atau ini disuruh oleh Allah untuk memuliakan kuburan walinya. Ila akhirnya. Fahada qawlun ala Allahi bila ilmin. Maka dikatakan oleh beliau oleh Ibn Rajab, qarinu syirik. Teman dekatnya فشريكا وهو أعظم الذنوب عند الله عز وجل وهو قرين الشرك ويدخل فيه شهادة الزور setelah qaulun bila ilm ala Allah yang berikutnya adalah syahadatu zur persaksian zur dusta allati adalat al ishraka billahi azza wa jalla yang mengiringi atau mendampingi atau di sebelahnya kesyirikan azza wajal mengimbangi kesyirikan Rasulullah SAW sedang berbaring atau bukan berbaring bersandar sedang bersandar berkata maukah aku beritahukan kalian lebih hukum bi akbaril kabair maukah aku tunjukkan pada kalian dosa-dosa yang paling besar kulna bala Tentu ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah. Pertama kesyirikan. Wa uququl walidain. Yang kedua, durhaka pada orang tua. Fakana muttaki'an fajalas. Tadinya beliau bersandar, bertelekkan dengan sesuatu, beliau duduk, kemudian berkata ala wa qawla zur ala wa syahadati zur ala wa qawla zur ala wa syahadati zur ala wa qawla zur ala wa syahadati zur ala wa qawla zur ala wa syahadati zur terus diulang-ulang yang terakhir ini kata para sahabat hatta qulna laitahu sakat sampai kami berkata dalam hati mudah-mudahan beliau mau berhenti terus diulang-ulang yang terakhir ala syahadati zur wa qawla zur ala ketahuilah bahwa itu adalah ucapan zur dan qawla zur Entahlah apa yang dipikirkan oleh mereka ketika mereka berani-berani bersaksi dengan persaksian palsu. Ketika mereka berani-berani berbicara dengan pembicaraan dusta. Al-mu'min layaktif, kata Nabi SAW. Orang beriman itu nggak akan berdusta. Wah, berarti kalau berdusta nggak beriman. Ya nggak begitu maknanya. Tetapi Nabi menyatakan orang mukmin itu bisa berbuat maksiat, bisa tergelincir ini, bisa berbuat itu bersebab, bisa bermacam-macam maksiat illa dusta, kecuali dusta. Al mukmin la yakdzib. Mukmin enggak akan berdusta. Ikhwan ibn a'azakumullah. Ini menunjukkan sangat jauh sifat dusta itu dari seorang mukmin. Kalau ternyata dia memang salah dan dia memang melakukannya, iya. Saya memang melakukannya dan saya salah. Astagfirullah. Tidak berani dia berdusta atau menutupi kesalahan. Mengapa? Karena jatuh kepada kesalahan berikutnya. Ketika Rasulullah SAW pulang dari perang Tabuk, munafikin berdatangan sebagaimana biasanya. Ya Rasulullah demi Allah aku sibuk dengan ini. Ya Rasulullah aku ikut karena demi Allah aku waktu itu si anu ada ini ada itu. Aku demi Allah sakit ila akhir. Semuanya dengan demi Allah demi Allah demi Allah. Kecuali tiga orang mukmin. Kaab ibni Malik dan dua sahabat lainnya. Kamu kata Nabi, kenapa nggak ikut perangkat? Ya Rasulullah aku nggak punya alasan apapun. Ditanya Kak Malik, kenapa kau tidak berbicara seperti yang lainnya? Ini para munafikin. Tidak. Aku tidak menambah dosaku dengan dosa berikutnya. Aku tidak akan menambah dosaku dengan dosa berikutnya. Aku tidak punya alasan dan aku tidak memiliki apapun dan aku salah. Nabi SAW membiarkannya, tidak mengajak bicara, memboikotnya dan para sahabat disuruh untuk tidak memberi salam kepadanya, memboikotnya, semuanya. Sampai kemudian setelah sekian beratnya masih datang lagi perintah. <coughs> Sampaikan pada istri-istrinya. Pisah dari suaminya. Apakah aku harus pulang rumah orang tuaku? Tidak harus. Kata Nabi, tapi tidak kamar atau tidak bermalam dengan mereka. Sampai istrinya suruh memboikot. Sepertinya orang-orang yang dalam keadaan tidak tahu ilmunya akan berkata, coba minta udul sama Nabi, dapat. Nabi percaya kok ngomong apa aja pasti percaya. Tetapi al-mu'min tanya yakdib. Orang mu'min gak berdusta. Justru ayat yang turun memaafkan mereka bertiga. Ada pun munafikun. Allah SWT tidak turunkan ayat untuk mengampuni mereka. <laughs> Turun ayatnya laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar alladzina tabauhum fi sa'atil usrah. Allah terima taubatnya para muhajirin, para ansar, uh, nabi, muhajirin, ansar, alladzina tabauhum fi sa'atil usrah yang mengikuti rasulnya dalam keadaan susah. Ayat berikutnya wa 'ala thalathatil ladzina khullifu dan kepada tiga orang yang tidak ikut perang turun wahyu khusus memaafkan tiga orang. Yang paling gembira justru Rasulullah SAW. Jadi jangan dikira memboikot itu jahat. Menhaj ahlus sunnah di dalamnya ada. Salah satunya adalah memboikot orang yang pantas diboikot sebagai hukuman. Tetapi bukan karena membencinya, tapi berharap dia menyesali bertaubat pada Allah Taala sampai ketika terlihat amalannya bertambah baik, maka kita kembali kepadanya dan kita paling gembira dari orang lain kalau ada seseorang kemudian kembali pada sunnah kembali pada tauhid kembali kepada kitab kita bahwasanya disebutkan di sini termasuk ucapan yang jelek yang paling tingginya kesyirikan atau bersama kesyirikan ada qaulun 'ala Allah bila ilmin sama-sama kufurnya dan kemudian ada di bawahnya syahadatuz zur wa zul, zur saksi palsu dan ucapan palsu Wa fiha termasuk pula di dalam ucapan-ucapan ada kemaksiatan dalam bentuk seher. Seher adalah kalimat yang diucapkan dalam bentuk jampi-jampi yang di dalamnya biasanya ada kesyirikan atau ada kalimat-kalimat yang tidak dipaham yang ternyata itu adalah ucapan-ucapan kufur yang diimlakkan oleh syaitan dan jin itu juga jangan dianggap remeh. Seher adalah salah satu min sab'il mubiqat. Sihir itu salah satu dari perkara yang membinasakan. Mubiqat membinasakan. Salah satunya adalah sihir. Wal qadhaf dan juga menuduh zina itu juga besar. Azim. Tidak pantas bagi seorang muslim mukmin ahli sunnah untuk menuduh seseorang berzina dalam keadaan tidak punya dalil, nggak punya hujah. Al-qadhaf adalah qadful muhsanat. Apalagi seorang yang dikatakan alim menuduh seseorang lain dengan zanin, tukang zina. Allah yahkam. Nauzubillah. Tidak pantas sama sekali. Dari orang biasa aja nggak pantas, apalagi dari orang yang dianggap alim, nggak pantas sama sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan siapa yang menuduh seseorang lain berzina walam ya'tu bi arba' syuhada dan tidak mendatangkan empat saksi maka dia termasuk orang-orang yang pendusta atau dalam ayat lain disebutkan bahwasanya dia minal fasiqin tidak diterima kalau tuqbal syahadatan abada kata Allah tidak diterima persaksiannya selama-lamanya Alhamdulillah maka Syekh Rabi sangat heran kepada para musafiqin. Mereka masih bersamanya, masih mengikutinya. Padahal hakim sudah memutuskan kalau dia qadhif tidak terima persaksiannya. Minal fasiqin, minal kadhibin. Masih dianggap ulama, masih mereka ikuti. Kemudian ada yang membantah, ya tapi kan masih naik banding. Ya ikhwan, tidak perlu keputusan hakim. Ayat Al-Quran sudah cukup menyatakan wahwa minal tv, Sudah cukup menyatakan bahwa mereka minal fasiqin. Dan sudah cukup Allah berfirman, La tuqbal minhu syahadatan abada. Tidak diterima persaksiannya selama-lamanya. Terheran-heran beliau. Kok bisa? Masih mereka percaya. Dalam keadaan sudah mengucapkan kalimat, Qadf. Itu juga yang memungkinkan, sangat memungkinkan untuk menggugurkan amalan-amalan. Wa ghairu dhalika minal kaba'ir was saghair. Demikian pula dari semua dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar yang keluar dari mulut ini. Yang pagi bangun tidur kita bicara, sampai kita mau tidur kita bicara. Adakah di antara kita yang bisa menghitung berapa kalimat yang diucapkannya setiap harinya? Baik, kalaupun bisa, saya yakin tidak ada yang bisa. Kalaupun bisa, bisakah menghitung mana yang baik, mana yang jelek? Berapa kalimat baiknya, berapa kalimat jeleknya? Kalaupun bisa, saya akan tanya berapa sebulan. Kita nggak bicara sekian tahun kita bisa. Kita bicara sebulan atau seminggu. Berapa ucapan-ucapan itu? Ini barakallahu fiikum. Memang lidah tak bertulang memang enteng untuk mengucapkan kalimat apapun tanpa tenaga, tanpa energi. Tetapi konsekuensinya di sisi Allah sangat besar. Wahal yakubun nas ala wujuhihim atau riwayah ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah mereka tersungkur dalam neraka kecuali hasil dari mulut-mulut mereka. Termasuk di dalamnya al-kadhib, kedustaan wal ghibah menceritakan kejelekan orang lain wan namimah mengadu domba tapi memang orangnya begitu ya justru kalau orangnya benar-benar berbuat jelek itulah ghibah engkau ceritakan pada yang lain itu ghibah kalau tidak ada namanya buhtan bukan ghibah ya Rasulullah in kana fi akhi ma aqul ya Rasulullah kata para sahabat Bagaimana kalau yang aku ceritakan itu memang ada pada dia? In kana fi akhika ma taqul faqad ghadabta. Kalau memang ada pada saudaramu perbuatan jelek itu, engkau telah berbuat riba. Kalau ternyata tidak ada, faqad bahatta, berarti engkau telah berbuat buhtan. Ikhwani bin na'azakumullah. وسائر المعاصي الفعلية لا يخلو غالبا من قول يقترن بها bahkan semua maksiat-maksiat dalam bentuk perbuatan semua maksiat-maksiat dalam bentuk perbuatan la yakhlu ghaliban min qaulin tidak lepas biasanya dari ucapan yang mengiringinya yang yaqtarinu biha yang mengiringinya yakunu mu'inan 'alaiha yang membantunya membantu kemaksiatan tadi. Orang melakukan sihir, membuat simpulan-simpulan tali, membakar kemenyan. Apa mulutnya diam? Tidak. Mulutnya akan ikut berbicara. Kalimat-kalimat yang tidak dibaham, komat kamit, komat kamit, isinya ternyata kekufuran, kesesatan, penyimpangan, kebinahan. Demikian pula kejahatan. Apakah merampok, mencuri, menggolimi seseorang, pasti ada kalimat di, diiringinya korob hmm. angkat kamu begini-begini gurunya ngomong apakah tuduhan atau caci makian atau cercaan atau ikut bersamanya hampir semua dosa diiringi ucapan-ucapan padanya yang mendukung dosa tadi itu pun termasuk di antaranya yang paling jelas adalah dakwah ila syar. Orang kalau berbuat dosa biasanya kalau sendirian gak enak ngajak-ngajak kita ambil ijib kamu belum tahu kan rasanya khomer kayak apa Komernya dosa mulutnya tadi mendakwahkan kejelekan juga dosa berarti sadaqah Rasulullah SAW sungguh benar ucapan Rasulullah SAW wahal yakubun nas Tidaklah manusia tersungkur dalam neraka illa hasaid al-sinatihim kecuali hasil dari mulut-mulut mereka. Di dalam masih kosong Kosong. Kosong. Kasihan gak dapat tempat keluar salah terima hmm? nanti salah terima apa ini ini barang kita salah terima <laughs> oh nggak jelas ya tak tak pas وفي حديث أبي هريرة Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaal aktsaru ma yudkhilu an nasa an-nara al-ajwafan al-fam wal farj kharajahu al-imam Ahmad wa Tirmidzi Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan dikeluarkan oleh Tirmidzi, eh, Imam Ahmad dan Tirmidzi dan Ibnu Majah dan Hakim bahwa Nabi bersabda alaihi salatu wassalam kebanyakan yang memasukkan manusia ke dalam neraka adalah al-ajwafan dua yang berlubang al-fam wal faraj mulut dan kemaluan Kharajahul Imam Ahmad wa Tirmidzi dikeluarkan oleh Muhammad dan trimidi Ada juga hadis yang semakna dengan ini tapi sebaliknya yang disuruh untuk dijaga yaitu kata Nabi man yadmanuli siapa yang menjamin untukku dua perkara aku jamin untuknya jannah man yadman baina lihyaihi wa baina fakhidaihi atlanu lahul jannah. Siapa yang bisa menjaga apa yang ada di antara jenggotnya dan apa yang ada di antara dua pahanya, aku akan jamin dia dengan surga. Disebutkan dua jenggot adalah jenggot dan kumis. Apa yang ada di antara dua jenggotnya, karena dalam bahasa Arab ada taglib. Taglib itu dua yang biasa bersamaan disebut dengan nama yang sama. Kumis dengan jenggot disebut dua jenggot. Abu Bakar dan Umar disebut dua Umar. Dan dipanggilnya yang terkenalnya. Seperti korma dan air putih dikatakan al-aswadan, dua yang hitam. Padahal satu putih. Itu namanya taglib. Dikalahkan dengan disebut jadi sama. Tidaklah ada makanan kecuali al-aswadan, artinya dua yang hitam kurma dan air putih. Maka di sini dikatakan baina lihiyaihi wa fakhidaihi. Siapa yang bisa menjaga antara dua jenggotnya dan apa yang ada di antara dua pahanya, aku jamin dia dengan surga. Di antara dua jenggotnya adalah lisan, mulut. Di antara dua pahanya adalah kemaluannya. Wa fi sahihain. Dalam dua kitab sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala Inna rajula la yatakallam bil kalimati ma yatabayyanu fiha. Sesungguhnya seorang hamba ada yang berbicara dengan satu kalimat. Ma yatabayyan fiha, yang dia tidak tahu kedudukan kalimat itu. Yazillu biha fin nari ab'ad ma bainal masyriq wal maghrib. Ternyata dia terjerumus karena kalimat itu ke dalam neraka sejauh timur dan barat. Demikian dikeluarkan oleh Tirmidzi. Dalam lafaz lain, inna rajula la yatakallam bil kalimah la yara biha ba'san. Atau seperti yang kita baca tadi, la yara laha balan. Yahwi biha sab'ina kharifan finnar. Seorang hamba berbicara satu kalimat yang dia tidak menganggap ada apa-apanya, ternyata tersungkur dengan kalimat itu biha aibil kalimat. dengan satu kalimat tadi dia tersungkur dalam neraka jahanam sejauh 70 musim. Sab'ina kharifan. Satu kalimat. Kita nggak bisa menghitung berapa kalimat yang kita ucapkan sehari. Apalagi seminggu, apalagi sebulan. Warawa Malik an Yazid an Zaid ibn Aslam an abihi an Umar دخل على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما وهو يجبد لسانه فقال عمر ما غفر الله لك فقال أبو بكر هذا أوردني الموارد Diriwayatkan oleh Imam Malik dari Zaid bin Aslam dari ayahnya bahwa Umar masuk menemui Abu Bakar. Dalam keadaan Abu Bakar sedang menarik lidahnya Faqala Umar. Umar pun berkata, Mah. Mah itu ucapan untuk seseorang berhenti dari perbuatannya. Cukup. Ghafarallahu lak. Semoga Allah ampuni kamu. Umar sudah menebak kalau Abu Bakar ini sedang menyesali lidahnya. Lidah. Mah, cukup. Ghafarallahu lak. Semoga Allah mengampuni kamu. Kata Abu Bakar, "Hadza awradanil mawarid." Inilah yang memasukkan aku kepada tempat-tempat masuk yang jelek. يعني عذاب radhiyallahu taala anhu wa itu kekhawatiran beliau seorang mukmin adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut pada api neraka. Jadi justru orang yang tenang tidak takut pada api neraka dikhawatirkan oleh masuk neraka. Subhanallah. Para ulama sangat jeli ketika membaca Al-Qur'an mereka lihat Beberapa ayat-ayat Allah SWT menyebutkan ucapan-ucapan penduduk surga. Alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Kata penduduk surga, Alhamdulillah yang telah menghilangkan rasa sedihku, rasa takutku. Demikian pula dalam ayat lain. Inna kunna fi ahlina musfiqin. Sungguh kami dulu di dunia sangat takut maka kesimpulan mereka para ulama, orang-orang yang masuk surga adalah yang di dunianya takut, khawatir, gelisah, jangan-jangan aku masuk neraka, aku banyak dosanya, itu justru ahli surga. Seperti sahabat yang menangis tadi karena suaranya paling keras. Aku yang paling keras suaranya, berarti aku yang gugur amalannya, ketakutan. Kata Nabi sampaikan padanya bahwa oh, dia min ahli jannah. Ikhwan azzakumullah. Demikian pula Abu Bakar sangat ketakutan dengan lidahnya dan berkata, ini yang memasukkan aku ke dalam azab. Yani khawatir masukkannya ke dalam azab. Qala ibnu Buraidah, Ra'aitu Ibn Abbasin akhidan bilisanihi. Kata ibnu Buraidah, aku melihat Ibn Abbas. Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam keadaan memegang lidahnya Wahwa yaqus dalam keadaan berkata, "Waihak, celaka engkau." Qul khairan tughna. أو تغنى أو اسكت عن سوء تسلم yang megang lidahnya kemudian berkata celaka engkau berkatalah baik taghnam kamu dapat keuntungan awiskut atau diam kamu selamat aslam selamat qul khairan taghnam awiskut ansu in taslam Bicaralah baik, engkau mendapatkan ghanimah dapatkan keuntungan atau diam dari kejelekan engkau selamat. Perhatikan ketika diam disebutkan diam dari su. Kalau diam dari segala ucapan itu bahaya. Seperti sufi yang tidak mau berbicara bahkan diam sepanjang umurnya karena keracunan buku Ihya Ulumuddin. Bukankah ketika melihat kemunkaran harus dihindari dengan lidahnya? Bukankah kalau melihat orang salah harus menasehati? Bukankah, bukankah, bukankah? Sehingga kalau diamnya diam dari kebaikan, maka dikatakan oleh Ibnu Qayyim syaitanun akhras. Orang yang berbicara dengan kejelekan, syaitanun nafik, setan yang berbicara. Tapi kalau diam dari kemungkaran-kemungkaran, tidak mau menegur, maka itu syaitanun akhras, setan bisu. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, berbicaralah baik engkau mendapat ghanimah atau engkau diam dari kejelekan artinya tidak berbicara jelek. Engkau selamat. Wa illa fa'lam annaka satandam. Kalau tidak ketahuilah bahwa engkau pasti akan menyesal. Qala faqila lahu ya Aba Abbas. Lima taqulu hadha? Ada yang berkata ya Aba Abbas, Ibnu. apa ya? Tapi harusnya memang Ibn ah. Abbas. Salah, salah. Ya Ibnu Abbas, lima taqulu hadha? Mengapa engkau berbuat seperti itu? Dan mengucapkan seperti itu. Qala innahu balaghani anna al-insan arahu qala laysa ala shay'in min jasadihi ashad hanqan aw ghaidan yawm al-qiyamah minhu ala lisanihi illa ma qala bihi khaira atau amla bihi khaira. Kata beliau, karena sungguhnya sampai kepadaku bahwa seseorang aku melihat dia berkata, tidak ada sesuatu pun dari badannya yang bakal dahsyat atau paling dahsyat mencekiknya atau ghaidun yaumul qiyamah yang paling dahsyat penyesalannya nanti yaumul qiyamah kecuali lidahnya kecuali siapa yang berbicara dengan kebaikan-kebaikan atau mengimlakkan kebaikan-kebaikan. Jadi nanti yaumul qiyamah kita pasti akan paling menyesali apa yang dilakukan oleh lidah karena paling banyaknya, paling susahnya, paling mencekik. Demikian kata Ibn Abbas, maka beliau pun takut. Wa kana Ibn Mas'ud yahlif billahi alladhi ilaha illahu. Bahkan Abdullah bin Mas'ud bersumpah dengan nama Allah Demi Allah yang tidak ilah kecuali dia. al ardi syai'un ahwaj ila tul sijnin min lisan. Kata beliau, tidaklah ada di dunia ini sesuatu yang paling membutuhkan untuk dijaga dan untuk dipenjara yang lama selain lidah. Tidak ada yang membutuhkan sijnun. Sijnun itu penjara. Tul panjang, panjangnya penjara dari lisan. Nggak ada dari badan ini yang harus dipenjara dengan panjang kecuali lidah. Sehingga ketika berbicara terukur. Ketika marah terukur. Ketika ridho terukur. Ketika menasehati terukur. Tetapi kalau tidak terjaga dengan tulul hadis nggak kehitung ngomongnya. Terlalu banyak berbicara ini kebablasan, ini kebablasan, ini kebablasan. Ketika cinta berlebihan, hulu. Ketika benci berlebihan, ekstrim. Ketika benci berlebihan, ketika cinta berlebihan. Ucapannya, na'udzubillah. Karena terlalu banyak. Bahwa hidupku semuanya untukmu. Dan terus untuk ibadahnya yang mana? Itu kebablasan. Ketika benci, memang engkau lantak mal khairan qat. Kata perempuan. Kata Nabi SAW, aku melihat dalam jannah yang paling banyak perempuan. Kenapa ya Rasulullah? Karena kufurnya mereka. Apakah kufur kepada Allah? La, yakfurnar ashir. Mereka kufur kepada suami-suaminya. Suaminya berbuat baik sekian lama. Ketika dia berbuat salah, maka mereka akan berkata, Inna kalan ta'mal khairan qab. Engkau tidak pernah berbuat baik selama-lamanya. Kebablasan. Ini barakallahu fiikum harus ada tul di penjara ditahan dengan lama. Sehingga ketika berbicara, dipikir betul. Saya hari ini cuma tiga kali bicara, bicaranya Karena sedikit ucapannya. Waktu itu, waktu ini, sama waktu ini. Ini Alhamdulillah, ini baik. Ini, Allah mudah-mudahan Allah selamatkan saya. Beristighfar pada Allah, takut. Yang satu itu apa? Dari kebaikan Allah jadi kejelekan. Karena sedikit, kalau yang banyak susah menyaringnya. Qala Hasan al-lisan amirul badan. Kata Hasan seperti Al-Basri rahimahullah bahwa lidah itu adalah amirnya badan, penguasa dari tubuh. idza jana 'ala al-a'dha'i syai'an jana. Wa idza 'afa 'afa. Wa'afa. Lisan itu amirnya badan. Jika dia jana berbuat jinayah, berbuat kejahatan. Alal aqdha'i syai'an terhadap anggota badannya jana, anggota badannya ikut berbuat kejahatan. Wa in afat kalau lidahnya afif menjaga dirinya, afat maka badannya ikut menjaga dirinya. Kalau lidahnya menyatakan saya ingin bertobat pada Allah, saya begini begini, begini biasanya badannya ikut. Tetapi kalau mulutnya yang mengatakan sungguh demi Allah akan saya sayat-sayat, saya potong-potong, saya kasih jeruk nipis. Mulutnya. Ya. Berbuatnya akan ikut jelek nanti Begitu ketemu orang tadi, walaupun tidak melakukan hal yang disebutkan oleh lidahnya, tetapi sudah jelek pergaulannya, sudah jahat. Hikat, dengki, ila akhir. Wa qala Yunus ibn Ubaid ما رأيت أحدا lisanahu minhu ala bal illa رأيت dalika salahan fi sa'iri amali. Kata Yunus bin Ubaid rahimahullah, tidaklah aku melihat seseorang yang lidahnya ala balin dalam keadaan diucapkan secara sadar, ini dalam keadaan dia tahu bisa mengontrol lidahnya. Kecuali aku lihat orang itu saleh dalam semua amalannya. Ketika dia bisa menjaga lidahnya, Amalannya ikut soleh semuanya. Wakala Yahya ibn Abi Katsir Berkata Yahya ibn Abi Katsir, "Ma saluha mantiq rajulin illa 'araftu dhalika fi sa'iri 'amali." Kata Yahya ibn Abi Katsir, ketika aku melihat seseorang yang bagus tutur katanya, kecuali aku tahu bahwa orang itu bagus seluruh tubuhnya. Dari, dari ucapannya. Wala fasada mantiqu rajulin qab dan tidaklah rusak tutur kata seseorang kecuali aku tahu bahwa semua amalan orang ini jelek. Jadi barometernya ada tutur katanya. Ketika tutur katanya baik, dia baik. Tapi jelek, jelek. Dan ukurannya adalah syariat. Ukurannya adalah syariat, bukan perasaan. Kalau perasaan bahaya, dia tegur kamu baik-baik, kamu anggap itu jelek. Kurang ngajar, Saya ditegur. Pikirannya itu alakan jelek. Ukurannya syahih. Kalau dia dalam keadaan utur, ucapannya baik, tutur katanya baik, pilihan kalimatnya baik, insya Allah amalan-amalan yang lainnya juga baik. Kalau sebaliknya tutur katanya jelek, busuk, kasar, maka perangannya pun jelek. Dan Nabi menyatakan Allah mengatakan kepada Nabi nya wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau di atas akhlak yang mulia. Kemudian disebut pula di dalam ayat lainnya tentang Rasulullah sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam bahwasanya Rasulullah SAW bukan sohor. Artinya, Barakallahu Fikum bukan orang yang suka menjerit-jerit di pasar dengan suara yang keras dan ucapan yang jelek, penyair-penyair. Memang disebutkan dalam hadis yang sahih, tetapi kemudian disebutkan tentang sebab nuzul ayat Allah Subhanahu wa taala laqad ja'akum rasulun min anfusikum harisun 'alaikum bil Mu'minin raufur rahim. Karena Allah telah datang pada kalian seorang nabi yang sangat mementingkan kalian, sangat sayang pada kalian. Itu ciri-ciri nabi. Disebutkan dalam riwayat bahkan dinukil ucapan itu dari kitab yang terdahulu. Artinya dari riwayat-riwayat Israelia bahwa Nabi bukan sohobun fil aswak, bukan tukang cerit-cerit di pasar. Dulu e, tidak ada wartawan, nggak ada koran, tetapi berita akan menyebar melalui tukang cerit di pasar yang dijuluki dengan penyair-penyair. Dia punya panggung, berdiri, kemudian dia mengucapkan syair-syair dengan suara keras. Kalau melihat orang yang patas dipuji, dipuji. Kalau melihat orang yang perlu dicerca, dia cerca. Maka siapa yang dipuji oleh para penyair, dia terpuji. Kalau siapa yang dijelekkan oleh para penyair, jatuh dia. Maka nggak ada yang berani melawan penyair seperti sekarang tokoh-tokoh politik tidak berani pada wartawan. Mereka akan lemparkan uang ya, sekantong untuk para penyair tadi kalau dia kaya. Begitu. Tanggap langsung ucapannya berbelok, memuji suku tadi. Langsung terkenal sukunya. Karena syairnya bagus dan dihafal. Ikhwan ibn ini sakhab. Nabi tidak sama dengan itu. Bukan sakhabun fil aswa. Bukan orang yang ucapannya jelek. Bukan orang yang ucapannya kasar. Ya Rasulullah, engkau tidak dengar dia ngomong apa tadi? Kata Aisyah. Aku dengar. Tapi aku cukup menjawab alaikum Inna Allah la yuhib al-fuhsh wala tafahush. Allah tidak suka dengan ucapan busuk, fuhsh, ucapan jelek dan berbalas dengan ucapan jelek. Baru salahnya bajingan dasarnya kamu yang bajingan. Enggak pantas. Ya. Seorang alim, orang berilmu mengatakan seperti itu. Ya. Barakallahu fikum. Cukup dia menyimpang, dia sesat, dia syiah, dia sufi misalnya, dia hizbi, Cukup dengan itu. Kenapa? Karena itu menerangkan, memberitahu berita bahwa ini bukan orang yang mengikuti sunnah, tapi mengikuti hawa nafsu. Tetapi kalau ucapan-ucapan tadi lebih dekat kepada cercaan daripada ilmu. Ya. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab satu lagi. Walafu ala Maaf kepanjangan sedikit karena tanggung. Iya, iya. lagi. Wa qala al-Mubarak ibn Fudalah an Yunus ibn Ubaid لا تجد شيئا من البر واحدا يتبعه البر كله غير اللسان Mubarak ibn Fudalah berkata dari Yunus ibn Ubaid rahimahullah bahwasanya kata beliau tidak kamu dapati sesuatu dari kebaikan yang satu tetapi diikuti kebaikan seluruhnya kecuali lidah tidak ada, kamu dapati satu kebaikan yang ternyata diikuti kebaikan yang banyak seluruhnya kecuali lidah. Fa innaka tajidur rajul yasumun nahar. Engkau lihat seseorang puasa di siang hari. Wa yuftir 'alal haram dan kemudian berbuka di atas yang haram. Wa yaqulul lail wa yushhidu bizuri wan nahar. Dia bangun malam, salat malam, ternyata dia bersaksi dengan saksi palsu di siang harinya Wadakar asya asya'a Disebutkan oleh beliau sekian perkara yang terbatalkan dengan sesuatu. Puasa ternyata batal dengan ucapan yang jelek. Bangun malam ternyata batal dengan ucapan zuhur, persaksian palsu. Ila akhirnya. Walakin tajiduhu la yatakallam illa bihaqqin fayukhalifu dhalika amaluhu abada. Tetapi ketika dia berbicara dengan kebenaran, tidak kamu dapati kalau kemudian diselisihi oleh amalannya abada selama-lamanya. Artinya kalau ucapan di lidahnya hak maka tidak akan diselisihi oleh amalannya. Oh, bukankah ada orang yang berbicara tapi diselisihi oleh amalannya? Yaitu ucapannya dusta. Yaitu ucapan dusta. Ya sudah kita katakan dusta itu tidak masuk yang kita bahas. Dusta, saksi palsu, syahadat uzur, koluzur, tidak masuk. Kalau ucapan ikrar yang benar Tidak akan diselisih oleh badan yang lain. Barakallahu fikum. Alhamdulillah dengan ini selesai pembahasan hadis yang panjang tentang apa yang masukkan seorang ke dalam jannah dan kemudian pintu-pintu kebaikan dan kemudian apa rasul amrnya dan apa tiang-tiangnya dan apa pula garwatu sanamihi dan kemudian apa penjaganya yaitu lidah kuffa alaika hada jagalah lidahmu maka akan terjaga amalanmu tidak gugur Allah taala alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh